الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين wal ayatu fil amri وبيان wa bayani fadilati fadilihi katsira ma'rufa innama yuwaffas sabirun ya hanya saja yuwaffas sabirunya bakal dibalas as-sabirun orang-orang yang sabar ajrahum pahalanya mereka as-sabirin bighairi hisab dengan tanpa hitungan. Balasan karena sebab kesabaran ini enggak ada hitungannya. Artinya sangat banyak, sangat besar, tidak bisa diberhitungkan oleh akal manusia atau bilangan daripada manusia. Kalkulator enggak bisa ngitung. Komputer enggak bisa ngitung karena begitu besar dan berharganya balasan orang yang sabar. Hah? Wa qala ta'ala wa la man sabara wa ghafar inna dzalika la min azmil umur. Wa la man sabar dan bagi orang yang sabar wa ghafara dan memaafkan disalahi, didolimi, sabar dan dimaafkan. Inna dalik sesungguhnya itu berbuatan lamin azmil umur benar-benar daripada yang paling baik daripada segala urusan lamin azmil umur. Wah itu adalah sifat yang paling istimewa itu. Hah? Enggak semua orang mampu ini. Enggak semua orang yang yang bisa berbuat ini. Itu min azmil umur. Huh? Urusan yang berat, urusan yang istimewa, yang hebat. Disalahi, diambil hartanya, ditipu. Sabar. Data maafkan, tak halalkan. Wah, min azmil umur. Didolimi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya maafkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayat sama dia. La min azmil umur. Seperti Nabi itu dilempari batu. Sudah lempar batu, doakan Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. La min azmil umur. Kesinggung, mudah-mudahan tidak selamat tujuh turunan. Ya bukan sabar itu. Hah? qala Taala Istainu bis sabri was salah. Is, hmm? Wastainu bis sabri was salah dan carilah bantuan. Mohonlah bantuan. Bil sabri dengan kesabaran wassolati dan sholat Innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin bersama orang-orang yang sabar. Saya ini kok kepepet, saya ini ada urusan, saya ada itu, saya ada ini. Istainu, mintalah bantuan Allah bisobri dengan sabar. Seorang da'i, dia dakwanya ada rintangan. Istainu bisobri, minta, mintalah bantuan dengan lewat sabar, wassolah dan sholat. Karena itu nggak bisa kalau ente ini mau berdakwah nggak rajin sholat itu. Bantuan itu lewat dua sabar dan sholat. Ista'inu bisabri wa sholat. Kalau sudah dapat mauna dari Allah. Kalau sudah mendapatkan bantuan daripada Allah. Enteng semuanya. Lancar semuanya. Gampang semuanya. Kalau kamu jadi ustad supaya muridnya itu pintar semuanya istainu bisobri was sholat. Jangan ustad main PlayStation tok. Majelas terus istainu bisobri was sholat. Sholat gamulail doakan murid-muridnya kamu sholat sunnah. Semua ini. Hah? Innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Nah terus orang kalau nggak sabar tidak bersama-sama Tuhan, lain. Kalau bersamanya dengan orang yang nggak sabar, Allah bersama dengan murka kepada dia. Dengan orang kafir, Allah bersama dia dengan marah kepadanya. Dengan orang yang sabar, Allah bersama dia dengan ridho dan merahmatinya. Hah? Waqala ta'ala dan Allah berfirman wala nabluwannakum benar-benar aku Allah akan menguji kamu sekalian. Benar-benar aku menguji kamu sekalian. Ada lam qasam ada nun taukid. Pasti diuji kok nih, jangan enggak diuji. Mudah-mudahan Insya Allah kita tidak dapat ujian apa-apa langsung masuk surga. Lih tidak ada. Nabi diuji apalagi ente. Para ambiya diuji kok. Tidak ada pasti diuji kamu. Tidak tahu kena penyakit. Tidak tahu mungkin melarat, bangkrut. Tidak tahu mungkin cacat, setruk. Tidak tahu mungkin ada masalah. Walhasil pasti ada ujian. Walana bluwannakum benar-benar aku Allah akan menguji kamu semuanya. Hatta lama sehingga kami Allah mengetahui al-mujahidin, orang yang berjuang mingkum di antara kamu wasabirin dan orang yang sabar. Diuji. Loh, tanpa kamu bela itu agama pasti jaya. Tanpa kamu bela Pasti jaya agama ini. Iman ini Islam. Tidak perlu kamu bela pasti jaya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji liyudhirahu 'ala dini kul kullih. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afhim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Pasti sudah jaya Islam ini. Walaupun tidak ada yang bantu sama sekali. Cuma kamu diuji, orang kafir menguasai kamu. Senjatanya dia dahsyat. Kekuatannya hebat. Diuji kamu, kamu disiksa, kamu diintimidasi, kamu di itu, kamu di ini. Dijajah, difitnah, macam-macam. Uh, untuk apa ujian itu? Padahal tanpa dibantu kita pun tetap Islam itu jaya. Hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin. Bukan untuk menjunjung tinggi agama Allah karena sebab kamu enggak. Tidak pakai kamu bantu, tetap Islam menang. Cuma nguji kamu. Mau jihad tidak ini? Mau membela agama Allah enggak? Ada yang cuek, ada yang dia tadi itu membela agama Allah. Ah, untuk bisa mengetahui siapa yang mujahidin minkum. Yang membela agama Allah di antara kamu itu siapa? Wasobirin, yang sabar dia tetap bertahan walaupun dia melarat, walaupun dia sakit, walaupun ada gugur, walaupun ada itu, dia tetap sabar, tetap mempertahankan agama, tetap mempertahankan imannya. Jadi Allah sebetulnya membuat ujian ini bukan untuk menangkan Amerika, bukan menangkan Eropa, bukan untuk menangkan orang yang kafir, hmm, Israel, Pasti kalah mereka, pasti. Cuma Allah buat demikian ini untuk nguji, ngetes kamu. Mana yang menjadi mujahidin di antara kamu? Mana yang sobirin di antara kamu? Wes itu aja. Enggak ada yang pun perjuangkan tetap Islam menang. Ini hanya kesempatan kita aja. Mau dapat predikat orang bela agama Allah dan sabar atau inti terpengaruh atau kamu jadi munafik atau mungkin kamu jadi kafir. Ngetes kamu. Bukan berarti kekuatan Islam karena kamu. Enggak. Bukan karena Islam itu menang karena kamu. Enggak. Tanpa kamu tetap menang Islam. Karena Allah wallahu ha? Wa ya Allah illa an yutimma nurahu liyudhhirahu 'ala dini kullih. والله أعلم